alaihi salatu wassalam bersabda إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم Kata baginda Rasul alaihi salatu wassalam, jika Faris dan Rum telah dikuasai, maka kalian akan menjadi kaum apa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjawab, "Nakunu kama amar Allah." Dalam sebuah lafaz, "Naqulu kama amarana Allah." Beliau menjawab, "Kami akan menjadi sebagaimana yang Allah perintahkan." Dalam sebuah lafaz, kami akan mengucapkan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kami. Sebelum kita lanjut, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa Romawi dan Persia akan ditaklukkan. Romawi dan Persia dua negara adikuasa saat itu. Persia penguasa dunia, penyembah api, Romawi penguasa dunia ketika itu dan di sini ahli kitab Yahudi Nasara. Nabi memberitakan ketika Romawi dan Persia dikuasai hebatnya. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kalian akan menjadi kaum apa? Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu menjawab, "Kami akan menjadi sebagaimana yang Allah perintahkan." Ini kondisi apa? Ketika dunia terbuka. Kedudukan semakin hebat. Maka apa jawaban baginda Rasul alaihi salatu wassalam? Au ghaira dhalik. تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتغاضبون تتباغ تتباغضون ونحو ذلك إلى آخر الحديث kata beliau atau kalian akan jadi selainnya apa itu tatanafasun. Kalian melakukan at-tanafus. Berlomba bersaing. Ingin mendapatkan sesuatu supaya yang lain tidak dapat. Sebab ada sesuatu yang diperbut, diperbutkan. Ini at-tanafus. tetapi tidak menginginkan yang lain tidak eh tidak dapat atau hilang padanya sesuatu itu hanya dia tidak senang kalau yang lain dapat sebab dia kan dalam posisi berlom berlomba siapa yang duluan eh ini at-tanafus Kalian kata Nabi akan kata nafasun. Rumba untuk mendapatkan. Jangan sampai dikalahkan oleh yang lain. Thumma kemudian. Kalimat Thumma menunjukkan urutan selanjutnya. Tatahasadun. Kalian akan salin hasad. Dari sini para ulama mengatakan awal derajat hasad adalah at-tanafus. Itu hasad. Bersaing. Persaingan awalnya. Kalau sudah keluar jalur, jadi tata hasadut saling hasad. Kalau hasad apa? berlomba dan dia inginkan supaya lainnya tidak dapat dia, dia inginkan yang lainnya tidak dapat bahkan kalau dapat dia inginkan supaya sirna dia yang dapat tapi orang hasad itu lemah tidak mampu thumma barun. kemudian kalian akan barun salim membelakangi saling meninggalkan. Tadabur sudah memutus, membelakangi. Tetapi masih memungkinkan bisa saling memahami, iya. Yeah. Masih memungkinkan ada saling mencinta, cintai. Lihat orang yang bersaing dalam mengejar sesuatu dalam urusan dunia misalnya persaingan, apa tanafus Dia inginkan supaya dia yang dapat, yang lainnya tidak dapat. Eh. Dia benci kalau yang lainnya dapat. so, apa yang lain dapat, dia tidak dapat. Terjadi persaingan. Kalau ini berlanjut, keluar kontrol, jadi apa? Saling hasad. Benci kalau yang lain dapat. Dia inginkan yang apa yang didapat orang lainnya itu didapat oleh dia. Itu kan hasad. Dia inginkan yang didapat orang lain itu hilang. Itu sudah ha? hasad. Kalau ini berlanjut, saling membelakangi, putus hubungan. Kalau ini berlanjut, thumma tatabaghadun kemudian kalian akan saling membenci, saling memusuhi. Seorang yang terputus satu dengan yang lainnya belum tentu saling membenci. Masih memungkinkan bisa saling memahami, saling mencinta, mencintai. Tapi kalau berlanjut terus, saling membenci. Ini kalau berlanjut saling membenci, saling memukul, saling membunuh. Di sini kita dapat ilmu penting. Bahawa ingin lepas dari hasad, maka kita harus pandai dalam at-tanafus, bersaing yang benar. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah perintahkan dalam perkara itulah hendaknya orang yang bersaing, berpacu, berlomba. Itu berlomba bersaing. At-tanafus dalam perkara apa? Dalam perkara kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi menegaskan sayusibu ummati da'ul umam. Umatku akan tertimpa penyakit umat-umat. Mereka bertanya, Ya Rasulullah, wa ma mada'ul umam? Apa penyakit umat itu? Kata beliau, Al-Ashar, wal-Basar, wat takatur wat tanajus fit dunia. Ini masuk berlomba dalam keduniaan. Terus lihat, wat tabagut wat tahasud hatta yakun al-Baghi. Lihat yang terakhir. Setelah perlombaan terhadap dunia, masuk saling membenci, saling hasad. Sampai akhirnya, bagi saling menzalimi satu dengan yang lain. Bagi pelampuan batas, mungkin memukul, eh, merampas barangnya, bahkan sampai membunuh, sampai membunuh. Hasad. Jadi ada perbedaan antara al-munafasah dengan hasad. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan. Perhatikan. Al-munafasah, persaingan, perlombaan dengan hasad. Al-munafasah itu bersegera berlomba menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan yang dia saksikan dari selain diri dia. Jadi dia lihat orang mulia. Dapat. Maka dia merespon dirinya, menghentak dirinya supaya bisa berlomba dengan orang itu. Bisa meraih juga kemuliaan orang itu. Kalau tidak bisa menyamainya, menyamainya, setidak-tidaknya mendekatinya. Yang ini kata beliau merupakan kemuliaan jiwa. Merupakan ketinggian himmah semangat. Ini kadar jiwa yang besar. Orang-orang yang memiliki jiwa yang besar pasti mengejar sesuatu yang besar. Yang mempunyai jiwa-jiwa yang mulia pasti mengejar orang-orang yang mulia. Yang mempunyai jiwa-jiwa yang tinggi, pasti tidak mau tertinggal dari orang-orang yang mencapai kedudukan tinggi. Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dalam perkara itulah hendaknya orang berlomba-lomba berlomba dalam perkara itu. Jadi asalnya At-tanafus dari kata sesuatu yang nafis. Nafis itu sesuatu yang mulia, berharga, bermutu, berbobot. Yang kemudian sesuatu yang bermulia ini, bermutu, bernilai ini, tinggi ini terikat di dalam hati. Hati menuntut untuk mendapatkannya. Sehingga terjadi persaing, persaingan. dalam kebaikan. Ini dituntut. Ini diharapkan. Ya, yes. cermat ini. Ini yang harus kita upayakan. Melihat saudara kita berhasil. Jiwa yang besar, yang menginginkan keberhasilan, tidak mau terting, tertinggal. Ya, yes. melihat saudara kita bisa, mendapatkan kemuliaan, jiwa yang betul-betul mulia, tidak mau tertinggal dalam kemuliaan, kemuliaan. harus bisa. Terdorong dia. Kalau disertai dengan sedikit kebencian karena dia tertinggal, emosi, eh, maka itu ghibtah. Tetapi ghibtah tidak menginginkan orang yang dia kejar itu lenyap kenikmatannya. Kalau dia inginkan lenyap, itu apa? Hasad. Kalau tanafus, murni kebaikan. Ada tanafus mata, jadi tanafus itu, dia mempunyai target orang mulia. Supaya dia saingi. Dia bisa raih kedudukannya. Nah, ini cara berpikir hebat. Ketika dia dapatkan, dia saingi orang itu, yang lahir apa? Dia bahagia. Ketika orang lain juga ya, yeah, berhasil mengejar dia, dia juga bahagia. Tidak ada kedengkian di dalamnya. Itu at-tanafus. Ini diharapkan yang ada pada diri setiap muslim. Sebab muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti bangunan yang satu. Kalau ada yang sakit, sakit. Tapi kalau bahagia, harus bahagia juga. Itulah persaudaraan yang sebenarnya. Jangan kalau ada yang sakit, yang satunya bahagia. Eh, jarrako. Hmm, Siya milasko. Oh. Atau yang satunya bahagia, dia yang sakit. Dan menginginkan kebahagiaan itu lenyap. Tidak. Tapi muslim yang satu dengan muslim lain yang menyatu, betul-betul Ketika saudaranya bahagia, dia juga ingin bahagia, merasakan kebahagiaan. Saudaranya meraih kemuliaan, dia ingin meraih juga kemuliaan itu. Di atas nilai persaudaraan. Tetapi apa? Dia mampu menjadikan saudaranya yang dahulu sebagai apa? Pemicu dia. Pendorong dia. Ini yang diharapkan. Tutup pintu hasad dengan al-munafasah. bersaing dalam kebaikan. Fastabiqul fastabiqul khaira. Ini dilakukan Umar radhiyallahu anhu mengejar Abu Bak Abu Bakar. Sampai Abu Bakar mengatakan wallahi, Abu Umar mengatakan wallahi la usabiquka ila syai'in abadan. Umar akhirnya menyelah bersumpah demi Allah saya tidak bisa mendahului kamu lagi dalam perkara apapun selama-lamanya. Sebab ketika dia berusaha melomba Abu Bakar dalam satu perkara, Abu Bakar sudah duluan. Eh, dia pikirkan lagi yang terbaik lagi, Abu Bakar sudah di depan. Ini persaingan yang sangat tampak antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Tapi apa yang terjadi? Keduanya tetap bersaudara. dengan persaudaraan yang sama. Eh, alikhwah rahimakumullah. Ingin ni yang diinginkan dalam Islam. Bukan salin hasad. Kalaupun ada kedengkian, ada ketidaksenangan. Ketika temannya mendapatkan sesuatu. Maka apa? Hati-hati. Itu bahaya tetapi bisa dimanfaatkan menjadi apa? kekuatan ghibah tetapi hanya dibolehkan dalam dua hal orang yang mendapatkan ilmu, hikmah kemudian dia ajarkan ilmu itu atau orang yang mendapatkan harta kedudukan kemudian dia manfaatkannya untuk semakin menyebarkan manfaat ini boleh dalam dua ini, selain itu tidak boleh tidak boleh tidak boleh ada ghibah atau hasad yang disebutkan oleh Nabi dalam apa? pada orang yang diberi ilmu tetapi tidak mengajarkan ilmunya, tidak mengamalkannya. Harus terkumpul sama sifat itu. Atau orang yang diberi harta, ya. Yeah. Tetapi dia tidak gunakan harta itu untuk kebaik, kebaikan nafkah. Itu tidak boleh ada. Sebab hasad yang dibolehkan dalam perkara yang memiliki dan mengamalkannya. Ini masih ada ketidaksenangan. Iya. Yeah. Tetapi ketidaksenangan yang dijadikan sebagai pendorong untuk bisa menyusun Masa saya bisa? Masa dia bisa? Saya tidak bisa. Dia ingin juga meraih kemuliaan itu. Tetapi tanpa ada keinginan supaya kemuliaan itu lenyap dari saudaranya. Iya. Tetapi yang terbaik adalah al-munafasah. Betul-betul karena persaudaraan. Dia terdorong karena saudaranya sudah duluan. Masa saya tidak bisa? Tanpa ada kerugian. Iya. Ketika saudaranya yang duluan, Alhamdulillah dia tetap bersyukur. Tetapi dia tidak ingin tertinggal. Dia harus dapat pula. Ada yang menepli dia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Dia bahagia. Dan ada kerja. Walaupun ketika dia berhasil mengalahkan yang lainnya, dia tetap bahagia juga. Kebahagiaan mengejar kemuliaan yang tetap disertai dengan keinginan kuat supaya saudaranya juga bisa meraih kemuliaan itu. Ini yang terbaik. Dengan ini akan tertutup pintu-pintu hasad. Oleh itu yang kita upaya. Iya, dan sekaligus akan jadi apa? Semakin banyak orang-orang mulia dalam Islam. Ketika fastabiqul khairat diterapkan, berlomba-lombalah kalian dalam kebaik, dalam kebaik. Baik, ini sedikit tambahan ilmu tentang perbedaan antara munafasah, hasad Hasad dengan menghitoh, Iya. Kemudian dari mana dasar hasad? Ada munafasah. Yang lewat batas, setelah hasad akan lahir apa? Pemisahan. Kemudian saling membenci. Selanjutnya, bagi. Pelampuan batas, kezaliman, bahkan bisa sampai membunuh, saling membunuh. Baik, saya cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk bisa selamat dari penyakit hasad ini dan selamat dari bahaya orang-orang yang hasad terkhusus ketika hasadnya semakin bergejolak makanya dalam ayat wa min syarri hasidin ida ketika hasad ketika dia hasad sebab disitulah kengerian hasad minta perlindungan kepada Allah. Kita tidak disuruh melawan orang hasad dengan apa? Perbuatan yang sama dengannya. Itu yang lahir akan kerusakan lebih besar. Dan kita tidak akan bisa menjadi lebih baik. Padahal ketika ada orang yang hasad kepada kita, itu kesempatan menjadi yang lebih baik. Semakin banyak orang yang hasad kepada kita, maka kapan kita mampu bersabar menyikapinya dengan fa'fu wasfahu ya yeah, maafkan dan biarkan maka kita akan semakin mulia tetapi ingat berat apalagi kalau hasad sudah menyebarkan kedustaan kan hasad dusta kan dusta-dusta menyebarkan dusta di hadapan orang yang mulia saja berdusta apalagi di hadapan orang-orang bahwa keseimbangan tidak tahu apa-apa. Oh iya ya, iya ya, tinggal iya ya saja. Disebar dusta. Eh, berat untuk sabar terhadap orang yang hasad. Tapi justru disitulah kehebatan kemuliaan orang yang dihasadi. Ketika dia justru mampu memaafkan. Ada orang memaafkan, Okay. Dalam kondisi yang wajar. Tapi kapan dia mampu memaafkan dalam kondisi dia betul-betul didalimi, dihasadi. Apalagi yang di yang hasad itu yang mendalimi dia, yang berbuat kurang ajar kepada dia adalah orang-orang yang kita berbuat baik kepada dia. Oh, itu lebih berat lagi hasad. Apa? Sabar di situ. Tapi justru di situ rahasia kebaikan terbesar. Nabi bersabda, "Inna idhamal bala ma'a idhamil jaza." Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguh besarnya pembalasan bergandengan dengan besarnya cobaan. Semakin besar, semakin berat, semakin besar. Maafkan. Berat tapi pahala jelas. Baik. Sekian. Subhanallah Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka eh, untuk Iwa yang ada pertanyaannya, diserahkan kepada panitia. Langsung saja, langsung. Kalau ada, kalau tidak ada, kalau tidak ada saya yang tanya. Baik. Yang pokok kita sudah tahu apa itu hasad. Perbedaannya dengan ghibah. Perbedaannya dengan munafasah. Iya. Kalau kita sudah tahu perbedaannya, kita tidak tahu juga dari mana muncul hasad dan apa yang lahir selanjutnya dari has hasad, kengerian-kengerian. Kemudian ada hasad yang mengerikan terus-menerus sampai kepada kekafir, kekafiran, keingkaran yang sangat mengerikan. Ada yang berakhir tetapi memerlukan terapi seperti dalam kisah Yusuf sampai puluhan tahun, puluhan tahun. Beratnya ini penyakit hasad. Begitu orang kena, bagaimana bisa lepas? Selanjutnya kita sudah tahu bagaimana menghadapi hasad. Ayo, apa menghadapi hasad? Fa'fu wasfahu ayat Maafkan, biarkan. Menghadapi orang hasadnya. Perlu kesabaran. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari bahaya orang-orang yang hasad. Yes. Iya. Nah, sekarang, bagaimana selamat dari penyakit hasadnya? Bukan orangnya sekarang. Bagaimana kita menghindarkan diri kita dari penyakit hasad. Supaya kita tidak berpikir menginginkan benci orang lain dapat dan menginginkan lenyap. Ayo. Ambil kuncinya tadi dari at-tanafus, Kuncinya ada pada zuhud terhadap dunia. Semua orang menginginkan itu. Kenapa? Karena dia terlalu menganggap dunia itu besar, luar biasa ya. Akhirnya ketika dikalah sama orang, dia merasa terpukul. Coba dia suhud terhadap dunia. Tidak ada itu. Dia tahu hakikat dunia di mana. Dia tahu hakikat dunia di mana. Dunia itu rendah. Pantaskah sesuatu yang rendah yang hina menjadi sebab terputusnya persaudaraan? Tidak pantas. Terus at-tanafus bersemangat mendapatkan sesuatu itu dimotivasi bukan karena kecintaan terhadap dunia, dimotivasi karena mengharapkan keutamaan Allah di balik dunia itu. Satu kali salat subuh di Masjidil Haram. Berapa kali salat subuh di masjid kita ini? Ka'bah, Masjidil Haram, Mekah. Satu kali salat subuh, salat duhur di sana. Eh, berapa kali salat subuh di sini? Salat duhur? Seratus ribu kali. Seratus ribu kali kita sholat di sini salat duhur baru sama dengan 100 ribu kali dengan apa? Satu kali salat di Masjidil Haram. Kalau dijadikan tahun berapa tahun? Satu tahun berapa hari? Ayo. Satu tahun berapa hari? Hah? 300 60 atau 65 tergantung perhitungannya ya iya anggap kita ambil yang umum dulu 360 ya iya umum kita 360 jadi 100 ribu dibagi 300 Hah? 65 atau 60 saja 60 sama dengan 277,7 tahun. Kalau kita bulatkan 278, 278 tahun sholat di sini. Baru sama satu kali sholat di Masjidil Haram. Satu kali. Iya. Yeah. Untuk dapatkan, coba lihat, 278 tahun. Untung-untung kalau kita dapat 78-nya. Kalaupun dapat 78-nya, terus kita sholatkan mulai kapan? Nanti umur balik saja. Ya? Belum lagi 200, nggak tetap kalah. Jadi kalau orang bisa sholat di sana, berlipat umurnya dengan apa? Doi. Hmm. Harus ada uang baru bisa umrah, bisa haji, pergi ke sana. Iya. Yeah. Kejar. Jadi pada uang yang dikejar itunya, keutamaannya. Bukan uangnya. Kalau uangnya, suruh supaya selamat dari hasad. Kalau uang yang besar, harta yang besar, kedudukan yang besar, maka apa? Terjatuh ke dalam hasad. Sakit hati itu kalau orang dapat. Tapi kalau dia mampu melihat dunia, keutamaannya dibalik itu. Itu yang dia kejar. Dia bekerja, dia berusaha. Ada orang kaya, banyak hartanya. Dengan usaha yang halal, dia bisa bersedekah, membangun masjid, memberi fakir miskin. Luar biasa banyaknya keutamannya inakti tahu tawodonja. Saya juga manusia, saya juga bisa berpikir, saya juga bekerja. Saya Kenapa saya tidak bisa kalahkan dia? Karena keutamaan, bukan semata karena harta. Ini tanasus. Ini berpacu dalam kebaikan. Fastabiqul khair, khairat. Jadi mau selamat dari hasad, hasadnya bukan orangnya. Mau selamat dari hasad, miliki zuhud terhadap dunia. Kita harus tahu hakikat dunia itu rendah. Kemudian miliki ilmu tentang keutamaan di balik dunia itu. Itu yang kita kejar. Berkah di balik harta itu. Itu yang kita kejar. Bukan hartanya semata. Berkah. Keutamaan Allah yang Allah titipkan di sini. Selanjutnya apa lagi? Ta'awud lagi. Baca awud itu supaya selamat dari hasadnya. Bukan hanya dari orangnya minta perlindungan kepada Allah dari penyakit hasad itu dan dari orangnya juga. Apalagi berteman dengan orang-orang yang penyabar, kona'ah, zuhud, orang-orang yang mempunyai sifat dan kejiwaan luas, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian. Mau melatih diri, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian. Maafkan orang yang hasad kepada kita. Kalau kita bisa memaafkan orang lain sementara orang lain tidak tidak berbuat salah kepada kita kan itu wajar. Bagus ya. Wajar itu. Tetapi kalau orang yang berbuat salah kepada kita, kurang ngajar kepada kita, kemudian kita bisa maafkan. Allah akan semakin membuka pintu maaf kepada kita. Sebab rahasianya apa? Al-jaza min jinsil amal balasan disesuaikan dengan amalan. Kalau kita bisa memaafkan, pasti Allah semakin memberi maaf kepada kita. Apalagi maafnya di saat sulit akan semakin sulit, semakin besar. Di tengah keluarga, ingat ya, hasad ini bukan jangan pembahasannya menganggap ini khusus membahas orang tidak. Penyakit mendunia, Kata Nabi, penyakitnya umat terdahulu akan menimpa umatku. Di antaranya ini, saling membenci, saling hasad. Nabi sudah beritakan akan menimpa umatku. Kita umatnya Nabi Muhammad, berarti berpotensi dapat. Jangan merasa aman. Apalagi kalau setelah Allah turunkan surah khusus minta perlindungan dari hasad. Wa min syarri hasidin tidak hasad. Itu artinya potensinya besar, kengeriannya besar. Ayo ikhwah, lakukan upaya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah.